Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita nikmatnya. Sungguh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sangat sangatlah banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan nikmat Allah yang banyak tersebut kita mampu mensyukurinya dengan jalan taat Allah mentaati Allah telah dan setelah memberikan nikmat kepada kita. Masyarakat muslimin, subhanallah. Insyaallah pengajian kita kita akan sama kembali yaitu kita masih membahas pembatal-pembatal keislaman dan kita sudah memasuki bahagian yang terakhir yaitu telah kita jelaskan dengan berbagai dalil pembatal keislaman pertama yaitu syirik dengan dalil-dalilnya kemudian kafir kemudian nifak kemudian yang terakhir ini insyaallah kita akan membahas pembatal keislaman yang terakhir yaitu ridha ridha Hadirin jemaah rahimahullah, ridah ini termasuk pembakar Islam. Apa Rizah? ini? Rizah secara bahasa dijelaskan di sana artinya kembali ke belakang. Rizah itu kembali surut ke belakang secara bahasa. Tetapi secara istilah ya, makna secara syar'i rijah itu yaitu kembali kafir setelah beriman kembali kafir setelah beriman ya, itu perbuatan rijah nama jadi setelah dia beriman kemudian waktu dia kafir nah ini disebut perbuatannya disebut riddah. Pelakunya disebut murtad. Ya. Perbuatannya disebut riddah, ya. Pelakunya disebut murtad. Nah, ini termasuk pembatal Islam. Yang pertama syirik kafir, syirik sudah kita jelaskan kafir, sudah nifak yang keempat ini riddah kembali kafir setelah satu bulan. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ridah itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Di Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan pembagian ridah ridah terbagi menjadi tiga bagian. Ya, yang pertama, ridha yang menyangkut ucapan. Ucapan. Ya. Ridha yang menyangkut ucapan. Yang kedua, ridha yang menyangkut perbuatan. Ya. Yang ketiga, ridha yang menyangkut keyakinan. Ini menurut Imam Nawawi Jadi Rijah itu terbagi tiga. Bisa dia berupa bentuk ucapan, ya. Bisa dia berbentuk perbuatan, bisa juga dia berbentuk keyakinan. Pelakunya disebut murtad. Nah ini penting sekali untuk diketahui oleh kaum muslimin. Karena sejauh ini kaum muslimin hanya memahami murtad itu bila seseorang pindah dari satu agama agama Islam ke agama Nasrani atau ke agama Hindu. Hanya sebatas itu toh secara umum dipahami seperti itu. Dan seseorang yang pindah agama dari Islam kemudian dia berpindah ke, ke agama lain, dia itu melakukan perbuatan yang disebut ridah. Orang yang disebut murtad. ya. Nah, lidah kata Imam Nawawi ada tiga bagian. Yang pertama ucapan. Apa saja yang digolongkan lidah yang menyangkut ucapan? Ucapan. Yaitu bila mana seseorang itu dengan kesadarannya, ya, sama tidak sadar, dengan kesadarannya, dia menghina Allah dan Rasul. Jadi seorang Islam yang mengaku Islam, dia dengan sadar saat itu dia tidak karena sakit, tidak karena hilang akal, dia menghina Allah dan Rasul. Maka dia dalam masalah perbuatan Orangnya disebut murtad. Ya. Jadi pada suatu ada orang mengucapkan dengan kesadaran, dia menghina Allah, menghina Rasul. Nah dia telah melakukan perbuatan tidak. Ya. Pelakunya disebut murtad batal Islamnya. Jadi orang yang menghina Allah dan Rasul dengan dadak itu batal Islamnya. Orang itu murtad. Batal Islamnya. Nah, zaman sekarang ada orang seperti itu. Bahkan baru-baru beberapa bulan yang lalu ada kasus di Jawa Tengah. Orang yang mengaku Islam, ada kasus di Kudus. Dia mengaku Islam, tapi dia mencaci maki Allah dan Rasul, mencaci maki Islam. Dia menjelek-jelekan Allah dan Rasul dengan sadar. Ya, maka orang ini murtad. Di dalam Islam, ya pelaku murtad itu hukumannya bunuh. Ya, pelaku murtad itu wajib untuk dibunuh. Atau nah, begitu juga bahasa Imam Imam Sayyidina ya, Allah. Orang yang dengan kesadarannya melakukan menghina Allah dan Rasulnya dengan sadar maka dia itu wajib untuk dibunuh. Ya. Nah, dalam kasus di Jawa Tengah ada orang mengaku Islam tapi dia menghina Allah dan Rasulnya. Secara ini sudah jelas orang ini murtad, batal Islamnya. Ada tapi dia tidak dikenakan hukum syar'i. Mestinya dia harus dibunuh menurut hukum Allah dan ya dibunuh. Ya. Tetapi karena negara ini bukan negara Islam, negara Pancasila, negara pluralisme, Islamnya, Hindunya, Budaya, Animisme, ya, Islam semua dicampur-campur. Nah, hukum Allah tidak berjalan, ya tidak bisa dilakukan itu. Karena negara kita ini bukan negara Islam. Ya. Padahal dalam Islam itu Allah memilah dua saja kalau menurut bahasa Allah. Ya, Islam kafir. Dan seluruh orang itu memposisikan orang terutama yang kadar-kadar yang mengaku tahu hukum, mereka dengan sadar mengatakan Indonesia ini bukan negara Islam. Ya, artikan sendiri negara apa? Kalau terminologinya Islam menurut syari'i Allah dan Rasul kalau nggak Islam kafir. Itu pasti kalau tidak ikhlas kafir. Karena hanya ada dua saja. Ya. Jalan keimanan, jalan kekafiran, jalan Islam, jalan kafir. Ini kenyataan ini diakui sendiri Indonesia Maka pelaku murtad yang menghina Allah dan Rasul itu tidak dihukum mati. Akhirnya oleh tiga orang aktivis Islam, ya oleh tiga orang aktivis Islam ini dikisah dan dihukum. Dia ya, dihukum Singkatnya, pelaku penghinaan kuasa Rasul ini oleh tiga orang aktivis di Kudus itu dibunuh. Nah, tiga orang yang membunuh ini karena tahu hukum pelaku murtad itu harus dibunuh, tiga orang yang membunuh ini sekarang ini sedang dihukum oleh hukum yang berlaku di negeri ini. Karena dia ingin melaksanakan hukum Allah. Tiga orang yang membunuh jin, yang membunuh orang murtad ini, ya, dengan kesadarannya karena dia tahu mestinya orang murtad dibunuh dia lakukan dia membunuh itu. Hari ini tiga orang ini sedang diadili di mata hukum negeri ini. Ya Allah alam kondisinya berapa tahun? Ya sidangnya sedang berjalan. Ini peristiwa di Kudus. Ya. Jadi itulah jenis cerita ya yang dengan ucapan bila mana seseorang dengan kesadarannya ya dia tidak lupa tidak gila menghina Allah mencaci maki Allah dan Rasul maka orang ini murtad ya kemudian orang yang dengan kesadaran juga mengaku dirinya sebagai nabi mengaku dirinya sebagai nabi Nah orang ini murtad. Murtad. Nah hari ini orang yang mengaku Nabi berapa jumlahnya? Banyak. Ya. Yang mengaku Nabi banyak. Ya. Sejak yang dari India sampai dari Indonesia itu berapa orang itu mengaku Nabi. Ya orang Ahmadiyah itu punya Nabi sendiri namanya Mirza Gulam Ahmad. Jadi Nabi terakhir itu bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada Nabi yang terakhir Mirza Gulam Ahmad. Nabinya orang Ahmadiyah. Maka seluruh ulama sepakat, seluruh ulama sepakat MUI memfatwakan Ahmadiyah itu kafir bukan Islam. Ini fatwa jelas terang beneran seperti siang ya matahari di siang hari. Mu'i memfatwakan Ahmadiyah itu kafir karena mengaku punya nabi. Ya, ya nabi. Nah tetapi ya, tuntutan MUI dan ormas-ormas Islam ini agar Ahmadiyah itu tidak mengaku sebagai bagian daripada Islam. Silahkan kalau dia mengaku punya agama sendiri di luar Islam, itu tidak keberatan. Dia mengaku punya agama sendiri, tapi jangan mengaku Islam. Ya, tapi dia nggak mau, dia mengaku dia Islam, tapi mengaku punya nabi sendiri, ada kitab sendiri. Selain Quran ada kitab lainnya lagi. Namun ini membatalkan kafir. Ya, didemo oleh orang-orang Islam ya. MUI berteriak mengeluarkan kata kafir, tapi tidak bisa, justru dilindungi di negeri ini dilindungi itu. Di negeri ini. Itulah modelnya negeri kita ini. Ya ini bukan menjelek-jelekan. Kenyataannya seperti itu. Itulah model negeri ini. Kafir kata Allah dan Rasul. Kafir kata Islam. Tapi kata penguasa negeri ini, kata aturan yang berlaku di negeri ini tidak kafir, hukum Allah dan Rasul itu batal. Artinya mereka ini lebih tinggi daripada Allah dan Itulah namanya mereka mengaku sebagai itu Tuhan. <clears throat> sebagai arbab. Ya, sebagai arbab. Nah, orang yang mengaku sebagai nabi kafir ya mutab. Ya, orang yang murtad. Ya, otomatis. Dan di zaman kita ini macam-macam. Ya. Selain Ulama Ahmad, ada lagi yang mengaku sebagai nabi. Siapa di antara ya ya edan ya, ya edan itu dasarnya tukang merangkai bunga tukang merangkai bunga bunga tiba-tiba satu hari malah dapat ilham dia proklamirkan diri sebagai nabi bahkan lebih daripada itu titisan malaikat Jibril lihat ya eh putar ada lagi yang mengaku sebagai nabi lagi, orang Malang. Saya lupa namanya. Orang Jawa. Hah? Ah, bukan, Ahmad Musaddiq itu yang lain itu. Ada lagi yang tadi itu yang membolehkan sholat pakai semua bahasa. Ya, keluar di TV, dia pakai bahasa Jawa. Sholat pakai bahasa Jawa, diartikan. Orang Malang itu. Ah, dulu dia itu mantan petinju. Mantan petinju amatir, eh tahu-tahu bersebari aku jadi nabi. Padahal kemasukan jin itu. Kemasukan setan. Keluar di sini dia, Jemaahnya sholat di belakang dia. Sholat di belakang Jawa. Ini kan kasihan malaikatnya bingung. Kalau pengikutnya disuruh seluruh tersebar Indonesia berapa banyak bahasa ini. Ya. Eh, selain Ahmad Musadek juga. Ahmad Musadek. Nah itu murtad. Batal Islam. Batal Islam. Di negeri kita saja banyak para Ya. Nah, di zaman awal para sahabat, orang yang mengaku Nabi itu ada beberapa orang. Bukan satu orang. Ada beberapa orang. Tapi yang paling besar itu si Musailamah. Musailamah al-Mazmumah diberi gelar Musailamah al-Kadzab. Al-apa arti al-Kadzab? Kan Pendusta. Ya. Musailamah sudah mengaku sebagai nabi. Jadi setelah Rasulullah wafat, sebahagian sahabat itu murtad. Murtad. Keluar kembali kafir. Oleh Abu Bakar yang murtad ini diperangi. Termasuk yang diperangi oleh Abu Bakar Musailama Al-Kadzab. Abu Bakar mengutus Panglima Khalid bin Walid untuk memerangi ya Bani Hanifah ya. Musailama Al-Kadzab itu dari Bani Hanifah diperangi oleh Khalid bin Walid. Ya, diperangi sampai akhirnya itu korbannya kalau muslimin banyak itu banyak yang sakit. Ya, dalam sejarah diceritakan seperti ini. kan? saya merasa ya, tujuh lewat tujuh lewat sepuluh nah isaknya jam berapa lewat berapa sepuluh ya Nah Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, memerangi nabi palsu ini, diperangi, gitu. diperangi. Ya. Nah, Musailamah al-Kazab itu sampai dikirim pasukan khusus di bawah Panglima Khalid bin Walid ya untuk menggebrak Bani Hanifah. Kuat mereka ini Bani Hanifah ini kuat. Ya, ya. Akhirnya oleh Khalid bin Walid diperangi sampai akhirnya Musailamah al-Kazab itu mati terbunuh. Ya, Musailamah al-Kazab yang mengaku sebagai nabi itu mati terbunuh di tangan seorang muslim. Ya, yang tadinya tangannya berlumur dosa. Siapa yang membunuh? Saya akan ya. Ada yang yang membunuh saya al-Kadzab itu tangan yang banyak berlumur dosa. Tangan yang pernah membunuh sebaik-baik manusia. Ya. Siapa dia? Wahsi. Wahsi, Siapa Wahsi? Orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya Rasulullah SAW. Ya. Asadullah, singanya Allah. Pahlawan Uhud. Ya, pahlawan Badar, pahlawan Uhud. Ya. Ketika perang Badar, perang tanding itu Hamzah dapat membunuh uh, eh, Utbah bin Rabi'ah. Maka anaknya Uqbah yang perempuan ini Hindun. Dendam dia si dendam. Dia menyewa mencari jago tombak yang ulu. Maka dapatlah seorang yang bernama Wahsi. Si tukang tombak, lempar tombak yang ulu. Wahsi dipersiapkan untuk menjelang front di Uhud. Memang ketika kalah Badar, ketika kalah perang Badar, itu orang-orang musyrik bersumpah, tahun depan kami akan balas bertemu dengan kalian di Uhud. Nah, si wahsi ini dipersiapkan oleh Hindun khusus untuk membunuh Hamzah, bukan untuk membunuh orang lain. Tugas dia cuma membunuh Hamzah. Ya. Maka ketika terjadi perang Uhud, si wahsi ini melaksanakan tugasnya. Dia mencari celah kapan Hamzah itu lengah. Akhirnya ketika dapat momen yang tepat, si wahsi menombak Hamzah tepat. Ya, tepat ke arah dada ke jantungnya. Maka tumbanglah Hamzah. Maka ketika Hamzah tumbang, ya, ketika Hamzah tumbang, Hindun cepat menerjang Hamzah. Hamzah yang sudah sahih ini oleh Hindun perutnya dibelah. Dibelah perutnya oleh Hindun, dikeluarkan hatinya, dikunyah oleh Hindun, kemudian dilepek, kemudian dimuntahkan. Bui! saking dendamnya Hindun kepada Hamzah. Asadullah sini Allah. Wahsi yang membunuh. Nah, tetapi setelah Rasulullah wafat, Wahsi kemudian masuk Islam, dia bayar. Dia bunuh sejelek-jelek manusia. Musaylah al-Kazab. Tumbang di tangannya Wahsi. Wahsi. Begitu. Nah, Nah, jadi orang yang mengaku diri sebagai nabi itu murtad. Ya, murtad. Nah, itu yang berkenaan dengan ucapan, ya, menghina Allah dan Rasul atau mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, perbuatannya tidak orang yang murtad. Kemudian yang berkenaan dengan perbuatan, yaitu apabila orang sujud kepada patung atau kepada berhala Ya. Orang sujud kepada patung atau kepada berhala. Atau dengan sadar dia mengalungkan berhala, patung. Atau mengalungkan salib. Salib. Ya, tanpa ada maksud, bukan karena perang, bukan karena strategi. Ya, sadar dia mengalungkan salib. Atau dia sujud kepada berhala. Orang ini mustahak. Batal Islamnya. yang menghina Al-Quran. Dia umpama menistakan Al-Quran. Dia lempar Al-Quran. Ya. Atau dia ludahi Al-Quran. Atau dia injak Al-Quran. Murtad. Murtad. Tadi yang Islam murtad. Ya di zaman kita ini ada. Ya. Ada yang menghina Nabi ada, ya, yang menghina Al-Quran ada, ya. Nah, Itu tadi menghina Allah dan Rasul yang pertama. Dulu ada kasus, ada kasus seorang seniman ngakunya Islam. Seniman ngakunya Islam, kemudian dia menghina Nabi. Dia membuat angket, membuat angket nama orang-orang terkenal, nama orang-orang yang populer. Ya. Nabi Muhammad ini urutan ke-14 populernya. Ya, Nabi Muhammad ini dalam angket yang dia buat itu urutan ke-14 tingkat popularitasnya. Di bawahnya siapa? Di bawahnya Iman Orang ini ngaku Islam. Ribut saat gempa. Jamaah saat itu saya juga masih dalam asrama. Saya juga sedang menunaikan studi saya selama lima tahun Berkenaan dengan kasus dia. Nah, sekarang dia tenar lagi. Nah, saat sempat dihukum jadi lima tahun. Karena desakan kaum muslimin, demo besar-besaran, akhirnya mau tidak mau untuk meredam amarah kaum muslimin dihukum lima tahun. Siapa dia? Arswendo Atmonoto namanya Akswendo Wiloto, Ada orangnya, kalau lihat orangnya seperti orang gila. Ngakunya Islam. Nah, ada yang menghina Quran saat itu juga. Zaman saya yang masih di asrama Ada yang menghina Quran juga. Recekan Quran. Siapa dia? Salman Rusdi. Ngakunya Islam, orang Pakistan. Salman Rusdi Akhirnya dia oleh ya saat itu masih hidup ini Ya lepas daripada kita tidak setuju kepada Syiah, kita berlepas diri dari Syiah. Saat itu Iran memfatwakan bunuh Salman Rushdie harus dibunuh. Ya. Akhirnya dia lari dari Pakistan, dia lari sampai hari ini dia bersembunyi dan dilindungi oleh Inggris. Salman Rushdie. Jadi orang yang umpama dengan saja dia menginjak Al-Quran, menudahi Al-Quran, melecehkan Al-Quran, itu murtad. Ya murtad. Ada juga orang seperti itu. Ya. Mengaku Islam, tapi kelakuannya seperti itu. Itu murtad. Murtad. Ya. Di zaman kebalikan daripada peristiwa ini. Ya. Quran ini sesuatu yang suci. Maka kita hati-hati memperlakukan Quran. Ya, jangan sampai kita juga apa? Sembrono kepada Al-Qur'an. Ya, melempar Quran. Jangan sampai umpama ada salah satu teman dengan teman. Saya baca Quran, hati-hati. Ya, ayat itu mushaf. Ya, itu kalamullah. Kalamullah. Walaupun ada orang juga berlebihan terhadap Al-Quran ini, ada juga yang berlebihan ini dikasih parfum, dibungkus dengan kain putih, dikasih parfum, diciumi. Padahal keuntungan syariat tidak tidak seperti itu. Nah, itu benar betul Ada satu kita di Afghanistan di daerah Kandahar, saya bin Azam menceritakan itu. Seorang ya ada satu rumah yang masih utuh ya diobrak abrik satu tusuk itu habis laki-lakinya dibabat dibunuh semua ya yang ada tinggal wanita-wanita laki-laki tidak dibiarkan hidup habis dibunuh saat itu memasuki satu rumah tentara komunis Rusia memasuki satu rumah kemudian di rumah itu dia memeriksa kamar-kamar mencari laki-laki ternyata dia lihat di kamar itu di atas almari itu ada mushaf Al-Quran maka mushaf itu oleh tentara Rusia dibanting. Dibanting ke tanah. Ya, dibanting ke tanah, ke tanah. Begitu Quran itu dibanting ke tanah, sudah mau diinjak oleh tentara Rusia itu, tentara Rusia Soviet ini. Dari balik dipan ini muncul anak kecil umur 11 tahun. Muncul anak kecil umur 11 tahun, kemudian dia raih Quran, dia peluk Quran itu erat-erat. Kemudian kata si anak kecil kepada orang-orang kafir Soviet itu, ada juga orang-orang Afghanistan yang ikut dalam tentara kafir itu. Dia katakan anak kecil itu, Hai hey, orang-orang kafir, ya ini kitab kemuliaan kami, kitab suci kami. Saya tidak akan lepas Quran ini dan pelukan saya. Walaupun kalian harus memotong rokok tubuh saya, saya tidak akan pernah lepaskan Quran ini. Ya. Itu tentara yang ada di situ itu kalau bisa anak ini mau di apa ditelan. Bahasa lebih banyak monomolek kalau bisa Sudah marah semua. Berani-beraninya. Ya. Anak kecil ini hampir dibanting. Tapi apa kata komandannya di belakang? Komandannya apa mengatakan? Biarkan dia hidup. Biarkan dia hidup. Dia menjaga, menjaga kemuliaannya Allah. Dia dijaga oleh Allah. Dia menjaga kemuliaan Allah, dia dijaga oleh Allah. Komandan yang melarang, jangan bunuh dia, biarkan dia hidup. Sobat. Nah, eh, itu yang tidak Allah. Nah itu yang berkenaan dengan mutlak dan perbuatan. Ya, melecehkan Quran, menghina Quran. Atau dicontohkan juga orang yang memusuhi orang yang membantu orang kafir dalam rangka memusuhi orang Islam. Murtad. Ya, ada orang masuk Islam, kemudian ada orang kafir. Orang kafir ini tidak memusuhi orang Islam, dia bantu murtad.